Alhamdulillah pagi ini kita dapat bertemu di saluran ini dalam uh, silsilah kajian yang membahas tentang dosa-dosa besar. Kita sudah membahas uh, tiga dosa besar yaitu asyirku billah, syirik, kemudian kot nafsi wilayah hak, membunuh jiwa tanpa hak. Yang ketiga yaitu sihir. Ini adalah kajian terakhir kita yaitu kita berbicara ataupun membahas tentang sihir, hukuman bagi para penyihir bahwa sihir merupakan salah satu dosa besar yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan kita juga sudah menjelaskan kemarin ya mengenai hukum haddu zahir ya hukum hudud bagi para penyihir yaitu al-fasr layak dihukum mati li'annahu hukum billah karena praktik sihir itu hakikatnya adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala Nabi Shallallahu alaihi wasallam menggolongkannya sebagai Ikhwatina azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka seyogianya kita menjauhi segala macam praktik sihir, menjauhi ya, para tukang sihir dan menjauhkan diri dari tasyabuh bisa eh, bisa akhirin menjauh, eh, uh, menjauhkan diri dari bentuk penyerupaan diri dengan para tukang sihir ini dan juga ya apa namanya kita katakan menjauhi hal-hal yang bisa menjerumuskan kita kepadanya. Ya misalnya dengan alasan berobat, dengan asalah, ah, dengan alasan ingin sembuh dari penyakit dan sejenisnya. Nah kemudian juga kita telah menjelaskan bahwa hukuman uh, mati atas tentang sihir ini yang berhak melakukan dan melakukan eksekusi hukumnya ataupun hukum hudud ini adalah para penguasa yaitu para uh, apa namanya waliul amri yang memegang kendali dalam satu negeri ataupun dalam satu negara. Nah berikutnya pada uh, kesempatan ini kita akan melanjutkan al-kabiratul rabi'ah dosa besar yang keempat yaitu tarkus salah meninggalkan salat. Ikhwanifidina azan Allah wa iyyakum jami'an meninggalkan sholat merupakan salah satu di antara dosa-dosa besar. Ini dapat kita ketahui dari beratnya ancaman atas para pelakunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis telah menjelaskan kepada kita ancaman-ancaman atas orang-orang yang meninggalkan sholat. Di antaranya adalah ancaman kekufuran, Orang-orang yang meninggalkan sholat diancam atau terancam kufur. Demikian pula di dalam ayat banyak sekali Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang meninggalkan sholat atau menyia-nyiakan sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Maryam ayat 59 Allah berfirman فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات maka akan datang sudah mereka pengganti yang jelek, pengganti yang buruk, yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka kelak mereka akan menemui kesesatan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang lalai dalam salatnya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yurahun maka wailah celakalah bagi orang-orang yang salat yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya orang-orang yang berbuat riak yaitu salat ingin diperhatikan dan dilihat oleh orang lain diriwayatkan dari Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu berkaitan dengan dosa ini dengan dosa meninggalkan uh, berkaitan dengan ayat yang kita bacakan tadi yaitu surat Al-Maun ayat 107 ya Mus'ab bin Sa bin Sa'ad yaitu anak beliau berkata aku bertanya kepada ayahku yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas wahai ayahku apa maksud firman Allah Subhanahu wa taala alladzina hum an salatihim sahun surat al mahun ayat 5 yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya apa maksud ayat ini siapakah di antara kita yang tidak pernah lalai siapakah di antara kita yang tidak pernah tersilap maka saat bin Abi Waqqas menjawab bukan itu maksudnya lalai yang dimaksud di sini adalah melalaikan waktunya yaitu takhiruha an waqtiha menangguhkannya atau mengakhirkannya dari waktunya ia bermain-main hingga melalaikan waktu sholat ia bermain-main ia sibuk dengan urusan-urusan duniawi hingga dia meninggalkan sholat demikian pula dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Ya ayyuhalladzina amanu dalam surat uh, Al-Munafiqun surat Al-Munafiqun ayat uh, eh, 9 Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh harta-hartamu dan anak-anakmu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala Barang siapa yang melakukan hal itu, maka mereka lah orang-orang yang merugi. Para mufassirun menjelaskan bahwa maksud dari zikrullah di dalam ayat ini adalah as-salawatul khams. Salat yang lima waktu. Yaitu faman istaghala bimalihi fi bai'ihi wa syira'ihi wa ma'ishatihi wa wa wa wa, wa, wa auladihi an salah fi waqtiha kana minal al khasirin. Siapa saja yang sibuk dengan hartanya, sibuk dengan jual belinya, sibuk dengan penghidupannya, sibuk dengan e, bisnisnya, sibuk dengan hartanya, sibuk dengan anak-anaknya, hingga terlalai dari salat pada waktunya, maka ia termasuk orang-orang yang merugi. Ulaika humul khasirun Ibn Abbas radhiyallahu anhu uh, Ibn Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan tadi yaitu dalam surat Maryam ayat 59. Beliau mengatakan, "Laisa makna adahu tarakuha bil kulliyah." Makna adahu menyia-nyiakan salat bukanlah meninggalkannya sama sekali walakin akharuha an wa an namun mengakhirkannya dari waktunya jadi mengakhirkan salat dari waktunya saja itu sudah mendapat ancaman yang berat sudah merupakan satu perbuatan dosa bagaimana pula orang yang tidak salat-salat ya tidak terpikir dan tidak terlintas di dalam benaknya untuk mengerjakan salat Sa'id bin Musayyib Imam Mustabi'in, salah seorang ulama salaf rahimahullah mengatakan huwa alla yusalli dhuhar hatta ya'ti al-asr. Maksud menyia-nyiakan salat adalah dia tidak mengerjakan salat zuhur hingga datang waktu asar. Wala yusalli al-asr illa al-maghrib dan tidak mengerjakan salat asar hingga datang eh, waktu maghrib. Wala yusalli al-maghrib illa al-isya dan tidak mengerjakan salat maghrib hingga datang waktu isya. Wala yusallil isya ila al-fajr dan dia tidak mengerjakan salat isya hingga datang waktu fajar. Wala yusallil fajr ila tulu isyams. dan dia tidak mengerjakan salat fajar hingga sampai terbit matahari. Faman mata wa huwa musirun ala hadihil hala wa yatub wa'adallahu Allahu bani. Barang siapa ya barang siapa yang mati sementara dia tetap dalam keadaan seperti itu dan tidak bertaubat ya maka Allah Subhanahu wa taala mengancamnya dengan pagi yaitu dia akan ya, menemu apa namanya akan tersesat dan akan menjadi orang-orang yang sesat e, dan diancam dengan pagi yaitu wadin fi jahannam ya sebuah lembah di dalam neraka jahannam ba'idun qa'ruhu wa khabithun ta'muhu yang sangat dalam jurangnya dan sangat uh, pahit yang sangat buruk rasanya demikian ya ini ancaman terhadap orang-orang yang mengakhirkan dan melalaikan waktu sholat ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an para pendengar yang budiman Salat ini merupakan satu amalan yang sangat agung ya di sisi Allah Subhanahu wa taala sholat dalam agama Islam ini sangat besar. Sholat merupakan kewajiban yang paling ditekankan dan paling utama setelah dua kalimat syahadat. Karena ia adalah rukun Islam yang kedua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin syahadatu syahadati Allah ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salat wa itaiz zakat wa saumi Ramadan wal hajj." Islam itu dibangun di atas lima perkara. Pertama bersaksi la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua adalah iqamus salat, menegakkan salat. Jadi salat ini merupakan rukun Islam. Ya rukun itu tiang. Ya, tiang Islam yang kedua itu adalah salat. Dan syariat Islam sangat mengingkari orang yang meninggalkan sholat. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menilainya sebagai orang yang kufur. Lewat sabda beliau, Innal inna bayna rajuli wa Bayna syirki wal kufri tarkas sholat. Pembeda, pembatas antara seorang muslim dengan kemusyrikan dan kekafiran adalah meninggalkan salat. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, الأهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر Perjanjian antara kita dengan mereka adalah salat. Barang siapa meninggalkannya maka ia telah kafir. Abdullah bin Syafiq, seorang tabi'in mengatakan, dahulu para sahabat Nabi tidak melihat satu amalan pun yang apabila ditinggalkan menjadi kafir, melainkan ibadah salat. Dan salat ini merupakan tiang agama. Memudut dan agama tidak mungkin tegak tanpa salat. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Rasul Amri al Islam, wa umuduhu salat, wa zirwatu sanamihi al jihadu fi Pokok dari segala urusan adalah Islam. Tiangnya adalah salat dan puncaknya adalah jihad fi jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pondasi dari segala urusan adalah Islam, kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang penyangganya adalah salat. Atap yang melindunginya, puncaknya adalah jihad sabilillah. Dan salat ini merupakan amalan hamba yang mula-mula dihisab berkaitan dengan muamalahnya ataupun hubungannya hablun uh, tali hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala hablum minallahnya maka yang pertama-tama dihisab darinya adalah salat jika bagus salatnya berarti bagus seluruh amalnya jika rusak salatnya maka dia telah merugi dia telah celaka malang nasibnya Nabi mengatakan awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yawm al-qiyamah amalan hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah salat. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Jika salatnya baik, maka ia beruntung dan selamat. Sebaliknya jika rusak, maka ia celaka dan merugi. Dalam riwayat lain disebutkan, jika bagus salatnya, maka baguslah seluruh amalnya. Ya, jika rusak salatnya, maka ini bertanda rusak juga seluruh amal ibadahnya yang lain. Dapat kita lihat dalam kenyataan sehari-hari, orang yang bagus sholatnya, ya kita lihat bagus ya seluruh amal-amalnya yang lain. Namun kalau kita lihat sudah melalaikan sholat, bahkan meninggalkan sholat, ya rusak sholatnya, berantakan sholatnya, maka berantakan juga lah amal-amal yang lain. Demikian. Dan sholat ini merupakan penghibur hati bagi kaum muslimin Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidup beliau menjadikan sholat sebagai penyejuk dan penghibur hati. Nabi mengatakan wajib hina qurratu aini fi dan sholat dijadikan sebagai penyenang dan penyejuk hatiku. Orang mukmin akan sejuk hatinya dengan ibadah sholat. Adapun munafik hatinya akan gelisah ya dengan ibadah sholat ini. Dia mereka orang-orang munafikin itu menegakkan salat dengan dengan cemalatan. Wa idza qamu ila salati qamu kusala yurauna Dan apabila mereka berdiri mengerjakan salat, maka mereka berdiri dengan malas dan ya semata-mata ingin memamerkan dan menunjukkan memperlihatkan nama mereka kepada manusia. Jadi mereka merasa terganggu, terusik ya ketenangannya dan kesenangannya dengan ibadah salat. Kita lihat ikhwanifidin azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Masih banyak kita temukan orang-orang mukmin atau orang-orang Islam yang merasa ya kita katakan kesal atau merasa jengkel dan dongkol apabila azan berkumandang. Ia menganggap ini akan mengganggu aktivitasku, mengganggu kerjaku, menghambat produktivitasku dan lain sebagainya. Nah ini adalah ciri-ciri munafikin, konfidin rahimani wa rahimakumullah para pendengar yang Seharusnya seorang mukmin itu merasa terhibur dia dengan datangnya waktu sholat, dengan sholat yang dia kerjakan. Dia merasa senang, dia merasa gembira, dia merasa bahagia dengan ibadah sholat. Karena sholat itu dijadikan sebagai penyejuk hati bagi orang-orang yang beriman. Wajuhilat qurratu aini fi sholat. Dan sholat ini ya, merupakan wasiat terakhir yang dipesankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Nah, ini menunjukkan tinggi dan pentingnya kedudukan sholat di dalam Islam. Ya biasanya kalau pesan terakhir itu atau wasiat terakhir itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk diamalkan dan dilaksanakan. Ketika hendak meninggalkan dunia yang fana ini, beliau berpesan, As-salah, as-salah, wa ma malakat aimanukum. Jagalah salat, Ya, jagalah sholat dan jagalah hak-hak hamba sahaya kalian. Ya, jadi e, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk menjaga sholat. Ya, menjaga sholat, artinya menjaga pelaksanaannya. Ya, mulai dari awal kita mengerjakannya sampai akhir. Mulai dari menjaga syarat-syaratnya, ya kemudian menjaga rukun-rukunnya, menjaga kewajiban-kewajibannya mengerjakannya tepat pada waktunya dan tidak menyia-nyiakannya. Dan sholat adalah salah satu, adalah satu-satunya ibadah yang tidak tepat kewajibannya dari seorang hamba, ya, dari seorang mukallaf. Ya, bagaimanapun kondisinya, tidak gugur. Kalau dia tidak bisa mengerjakannya sambil ber, dengan berdiri, maka dia mengerjakannya sambil duduk. Kalau tidak bisa sambil duduk, maka sambil berbaring. Kalau tidak bisa sambil berbaring juga dengan isyarat mata. Kalau tidak bisa dengan isyarat mata, dengan isyarat hati. Demikianlah tidak gugur kewajiban ini selama hayat di kandung badan. Begitulah ya tinggi dan pentingnya ibadah sholat ini dalam ya, ayat Islam. Dan sholat memiliki keistimewaan-keistimewaan yang tidak dimiliki oleh seluruh ibadah-ibadah lainnya. Ya, di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat ini secara langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam Mi'raj. Ya. Dan salat adalah kewajiban yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, berapa banyak di dalam Al-Qur'an kita temukan ya perintah untuk menegakkan salat. Dan salat adalah ibadah pertama yang diwajibkan Allah kepada hamba-hambanya dan sholat merupakan eh, ini diwajibkan sebanyak lima kali sehari malam Yang berbeda dengan ibadah dan rukun Islam lainnya. Dan sholat ini juga menjadi barometer amal ibadah seorang hamba seperti uh, hadis yang kita bacakan tadi. Apabila bagus sholatnya, maka baguslah seluruh amal ibadahnya. Yang lain, dan apabila rusak dan berantakan sholatnya, berarti telah berantakan dan hancur eh, rusaklah eh, apa namanya amal-amal ibadah yang lainnya. Dan kita bisa lihat bagaimana komitmen dan kesungguhan keistiqomahan seorang memegang sunnah Rasulullah itu dapat dilihat dari ibadah sholatnya. Ya, dari ibadah sholatnya. Sholat merupakan ibadah ya untuk menguji bagaimana komitmen kita kepada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena selama sholat kita diperintahkan untuk terus mengikuti sunnah Nabi. Nabi mengatakan sallu kama raaitumuni usoli. Salatlah kamu sebagaimana kalian lihat aku mengerjakannya. Ya mulai dari melengkapi syarat-syaratnya, ya mulai dari berwudu, kemudian menutup aurat, ya kemudian mempersiapkan tempat, ya, ya dan lain sebagainya, ya kemudian menghadap kiblat, ya sampai dia melaksanakan rukun-rukunnya, dia mengucapkan takbiratul ihram dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya, baca doa-doa. Ini seluruhnya masuk dalam bingkai sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sallu kama ro'aitumuni usolli." Ya, jadi coba lihat seorang yang sholat asal-asalan. Ya dia mengerjakan sholat, akan tapi lalai dia dari sholatnya. Dia tidak mengindahkan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholatnya. Nah ini bisa kita lihat bagaimana amal-amalnya yang lain juga berantakan, jauh dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibadah sholat ini menjadi barometernya. Oleh karena itu tidak berlebihan jika dahulu para salaf jika ingin menuntut ilmu dari seseorang maka mereka pertama kali melihat bagaimana sholatnya. Ya apabila bagus sholatnya maka mereka menimba ilmu darinya. Kalau berantakan maka mereka meninggalkannya. Demikian Ikhwan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi, ya, salat ini adalah satu yang sangat penting di dalam Islam dan wajib dikerjakan oleh setiap muslim yang mukallaf, yang sudah balik dan berakal. Dan ada ancaman yang berat atas orang-orang yang meninggalkannya. Nah, orang yang meninggalkan sholat ini ada dua macam. Ya, yang pertama ia meninggalkannya karena mengingkari kewajibannya. Dia menganggap sholat ini tidak wajib atasnya. Atau ia menganggap ia sudah tidak wajib lagi mengerjakan sholat. Ya, sebagaimana sebagian kaum sufi ataupun pengikut-pengikut tarekat yang menganggap ia sudah sampai kepada derajat hakikat dan tak perlu lagi mengerjakan sholat. Ya, nah jadi dia mengingkari kewajiban sholat baik secara umum atau seluruh umat manusia maupun secara khusus bagi dirinya sendiri. Ya, nah ini hukumnya para ulama sepakat orang yang berkeyakinan seperti ini hukumnya kafir. Ya, keluar dari Islam. Ya, keluar dari Islam. Ya, salah satu pembatal Islam adalah menganggap bahwa ada ya seseorang dari dari umat manusia yang boleh keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang mengingkari kewajibannya atas dirinya sendiri dia meyakini kewajiban ini atas orang lain, maka itu bisa dihukumi kafir. Dia bisa keluar dari Islam karena keyakinan seperti itu. Ya. Yang kedua adalah ia meninggalkannya karena menganggap remeh dan bermalas-malasan. Tapi ia masih mengakui kewajiban sholat tersebut. Ia masih mengakui kewajiban tersebut. Nah, disinilah para ulama berbeda pendapat. Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang meninggalkan sholat karena bermalas-malasan, tapi masih mengakui kewajiban kewajibannya. Ada dua pendapat besar di sini. Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa orang ini fasik. Dia telah bermaksiat dan melakukan satu dosa besar, tapi tidak dihukumi kafir. Ini merupakan pendapat eh, mayoritas ulama, ya, seperti Asauri, Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i menurut pendapat yang masyhur ya dari beliau. Kemudian juga Imam Ahmad ya dalam satu riwayat dari beliau. Pendapat kedua mengatakan bahwa orang ini keluar dari Islam yang murtad. Ini adalah pendapat ataupun mazhab Sa'id bin Jubair, Sa'bi, An-Nakhai, Al-Auza'i, ibnu Mubarak, Ishaq bin Rahuya, dan salah satu riwayat ya dari Imam Ahmad dan merupakan satu sisi pendapat juga dari dalam manhaj Imam Syafi'i. Ya, nah demikian. Ibnu Hazm menjelaskan bahwa pendapat ini juga dimungkinkan dari Umar bin Khattab, Abu bin Jabal, Abdurrahman bin Auf, Abu Hurairah dan para sahabat yang lainnya. Manakah yang rajih dari dua pendapat ini? Wallahu a'lam yang lebih rajih adalah pendapat yang pertama bahwa orang yang meninggal meninggalkan meninggalkan sholat karena malas tidaklah dihukumi kafir, ya, tidaklah dihukumi kafir. Ya, tidaklah dihukum kecuali jika dia diancam dengan hukuman mati, ya diancam dengan hukuman mati, tapi dia tetap tidak mau mengerjakan sholat, maka dia dihukum mati dan mati dalam keadaan murtad atau kafir. Nah, dalam hal ini ikhwan fillah azani Allah wa jami'an. Al-Albani, albani mengatakan di dalam kitab Silsilah Hadis Sahih juz 1 halaman 177 sampai 178 yang intinya adalah beliau mengatakan di sini ada sebuah faedah dan lihat sangat sedikit orang yang memperhatikannya atau mengingatkannya maka dari itu wajib dijelaskan dan diterangkan aku tegaskan bahwa sesungguhnya orang yang meninggalkan sholat karena malam masih dihukumi muslim selama tidak ada bukti atau indikasi yang dapat menyingkap isi hatinya. Lalu ia mati sebelum diminta bertaubat. Bagaimana halnya yang terjadi di zaman sekarang ini? Adapun bila diberikan pilihan kepadanya antara dibunuh yaitu dihukum mati atau atau bertobat mengerjakan kembali mengerjakan sholat dan menjaga sholat lalu ia memilih dibunuh atau dihukum mati lalu jalankan hukum mati itu atasnya maka dalam kondisi seperti ini ia mati dalam keadaan kafir. Ya, kalau sudah diancam hukuman mati, dia tetap tidak mau melaksanakan salat dan lebih memilih hukuman mati, maka dia eh, lalu dijalankan hukuman mati itu, maka ia mati dalam keadaan kafir, jenazahnya tidak boleh dikubur di perkuburan kaum muslimin dan tidak berlaku atasnya hukum-hukum jenazah kaum muslimin seperti dimandikan dan diselatkan dan gugur ya hak-haknya sebagai muslim yaitu hak eh, apa namanya mewariskan harta ya, dan mewarisi harta darinya. Nah demikian. Ya itu apabila dia tetap bergerak ya meninggalkan sholat walaupun telah diancam hukuman mati dan hukuman mati itu telah dijalankan atasnya. Nah berbeda ya dengan yang pertama tadi ya yaitu yang meninggalkan sholat dengan bermalas-malasan Ya, tapi ketika disuruh sholat dia tetap masih mau menjalankan sholat. Kemudian mengerjakan, meninggalkan lagi, mengerjakan lagi, nah demikian. Ya, sebab tidak mau masuk akal, ya, mustahil atau tidak masuk akal jika ia lebih memilih dibunuh, dihukum mati karena meninggalkan sholat. Ya, lebih memilih dihukum mati daripada ya, daripada apa mengerjakan sholat. Ini tidak masuk akal orang-orang yang lebih memilih ini. Ya, nah demikian di, uh, eh, dihukum mati karena meninggalkan sholat sementara ia tidak ya, kemudian dikatakan bahwa ia tidak mengingkari kewajiban sholat tersebut tak, dalam hatinya nah hal tersebut sangat mustahil dan tentunya uh, dan tentunya sudah dapat uh, dimaklumi ya bahwa tabiat manusia pasti ya, cenderung menyelamatkan diri yang menyelamatkan nyawanya ya, dia, dia akan mau mengerjakan sholat itu tapi apabila dia tetap bersikeras meninggalkannya ini menunjukkan apa yang ada di dalam hatinya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang menjelaskan di dalam Majmu' al-Fatawa, beliau mengatakan apabila seseorang menolak mengerjakan salat hingga ia dibunuh dan secara batin tidak mengerti hukum wajibnya serta tidak juga mengerjakannya, maka ia dihukumi kafir berdasarkan ijma kaum muslimin. Banyak sekali ya penukilan dari para sahabat yang menyatakan demikian dan juga berdasarkan nas-nas yang sahih. Barang siapa bersikeras meninggalkannya hingga ia, ia mati ya, ia dihukum mati atau ia mati, tidak pernah bersujud ya e, meski sekalipun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia tidak termasuk muslim yang mengakui kewajiban salat. Ia tidak termasuk muslim yang mengakui kewajiban salat. Keyakinan bahwa salat adalah wajib dan keyakinan bahwa siapa saja yang meninggalkannya boleh dibunuh sebenarnya sudah cukup untuk eh, mendorongnya untuk mengerjakannya. Ya tentu mengerjakan sholat bila memiliki keyakinan ini. Jadi disertai dengan kemampuan untuk mengerjakannya. Nah, jika ia tidak mengerjakannya padahal ia mampu, maka ia itu menunjukkan bahwa ia memiliki keyakinan tersebut. Ya, yaitu keyakinan bahwa sholatnya tidak wajib. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam Jadi intinya adalah orang yang meninggalkan sholat karena malas tidak dengan serta merta dihukumi kafir, tapi jelas dia adalah fasik, dia adalah seorang pelaku dosa besar. Nah, apabila sampai diancam hukuman mati dan dimintai untuk bertaubat dia tetap tidak mau mengerjakannya, lalu dijalankan hukuman itu atasnya, maka dia dapat dihukumi kafir. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah Jepang fillah azan ya Allah jami'an berkaitan dengan ibadah sholat ini. Jadi eh, sekali lagi ya eh, sholat adalah perkara yang sangat penting ya di dalam dinul Islam ya sholat adalah perkara yang sangat penting di dalam dinul Islam banyak sekali eh, apa namanya kita katakan ancaman-ancaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang meninggalkan salat di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mudaththir ayat 32 ya eh, Allah mengatakan ya dan eh, wa ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakum nut'imul miskin wa kunna naqudu ma'al qaidin ditanyakan kepada mereka Allah di sini menjelaskan dan mengabarkan kepada kita tentang penghuni neraka jahim masalah kakum fi saqar apa yang menyebabkan kalian masuk neraka saqar ini mereka mengatakan lam naku minal musallin. Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat. Mengerjakan salat. Ya, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat. Jadi meninggalkan salatnya adalah salah satu sebab oh, seorang itu, seorang hamba itu masuk ke dalam neraka sakor. Nah demikian. Demikian juga ya meninggalkan sholat ini uh, uh, dapat menyebabkan hapusnya amal Ya, dalam Sahih Bukhari Rasulullah SAW mengatakan, manfaatat salatul asri." Ya, habil amaluhu. Barang siapa yang terluput darinya salat asar, maka hapuslah amalnya. Maka hapuslah amalnya. Ini ancaman yang berat. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang Hasan di uh, oleh Syekh Albani di dalam Sahih Tarikh Nabi mengatakan, "Man taraka salata muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmatullah." Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka telah terlepaslah dia dari perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan meninggalkan salatnya uh, eh, dapat juga menyebabkan seorang itu uh, eh, satu kaum itu diperangi. Ya, Nabi sallallahu mengatakan, "Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah." wa ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماء دماء دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله متفق عليه Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah, menegakkan salat dan menunaikan zakat. Ya, apabila mereka mengerjakan itu, ketiga perkara itu, maka telah terpeliharalah dariku ya darah-darah mereka dan harta-harta mereka kecuali dengan hak Islam ya uh, Eh, dan hisab batin mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hisab batin mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu sebab ya seorang eh, satu, eh, satu kaum itu boleh diperangi adalah atau seorang itu boleh dibunuh adalah atau diperangi adalah karena ia meninggalkan salat konfidin rahimani wa rahimakumullah. Jadi hendaklah kita ya memperhatikan hal ini ataupun menjaga sholat kita. Menjaga sholat itu ya mulai dari menjaga syarat-syaratnya, menjaga rukun-rukunnya, menjaga kewajiban-kewajibannya, dan meninggalkan hal-hal yang dapat mengurangi dan uh, apa namanya kita katakan uh, menodai ya ibadah sholat kita. Nah, dari kondisi jenazah azanillah wa yang jami'an. Ya pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini dosa besar yang keempat yaitu meninggalkan sholat. Nah, berikutnya agar kita masih bahas tentang hal ini yaitu mengenai masalah eh, beberapa masalah yang berkaitan dengan eh, meninggalkan sholat ini ya. Tapi itu saja mungkin pada hmm. dan selanjutnya kita eh, buka untuk yang ingin bertanya ataupun yang ingin minta penjelasan. Baik. Baik, terima kasih jazakallah khairan untuk Ustaz yang telah menyampaikan materi dan pembahasan dari uh, di antara dosa besar meninggalkan sholat di kesempatan pagi hari ini dan saudaraku seiman dimanapun Anda berada selanjutnya kita akan uh, memasuki sesi tanya jawab seperti biasa kami undang Anda untuk berinteraksi di 0218236543 dan kami pun eh, di kesempatan pagi ini akan coba untuk bertanya uh, menyampaikan pertanyaan Anda melalui pesan singkat di 0819896543. Dan kesempatan pertama kami angkat dari telepon kita. Halo. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Dengan siapa dari mana, Pak? Dari Abdullah di Bekasi. Silakan Pak Abdullah. Assalamualaikum. Ya, silakan. dengan sholat. Uh, ada seorang yang paginya itu junub gitu Ustaz. Terus dia langs uh, langsung uh, tidur tidur, setelah itu mandi. Uh, waktu datang sholat dia lupa untuk niat mandi junub Ustaz. sehingga datanglah waktu uh, apa namanya habis isya dia ter, baru teringat bahwa dia itu junub tapi tidak niat untuk apa uh, mandi junub gitu Ustaz. itu apakah sholatnya diulangi lagi atau bagaimana Ustaz? Ya, Terima kasih. baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya. Uh, Rasulullah SAW mengatakan man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang terlupa mengerjakan salat ya atau tertidur darinya atau tertidur hingga meninggalkan salat maka hendaklah ia mengerjakannya ketika ia mengingatnya atau pada saat ia mengingatnya Nah orang yang ya kondisinya tadi ya dia junub, kemudian dia mandi tapi tidak meniatkan mandi junub. Artinya itu tidak terhitung mandi junub karena Nabi mengatakan ya nama a'malu bin niat. Punya setiap amalan itu dengan niatnya. Jadi ia belum mandi junub lalu ia mengerjakan sholat dalam keadaan junub. Lalu dia teringat ya tentunya ia pertama harus mandi junub dulu. Ya kemudian setelah itu dia mengerjakan sholat yang dia kerjakan dalam kondisi junub tadi. Karena sholat tersebut, di mana dia sholat dalam keadaan junub itu tidak dianggap sah, ya, karena tidak memenuhi syarat-syarat sholat yaitu suci badan. Ya, badannya belum suci masih ada ada besar yang belum terangkat dari Allah alam. Maka ia pertama mandi junub, ya, kemudian dia mengerjakan sholat yang dia kerjakan pada waktu itu tadi. Nah. Allah alam. Baik. Terima kasih atas jawaban yang saya sampaikan. Berikutnya dari penelpon kedua ada Ibu Lala di Jakarta. Silakan Ibu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afika barakallah, silakan. Ah, gini Ustaz, e, ternyata untuk mencari nafkah itu memang banyak ujiannya. Karena beberapa kali suami e, apa untuk berjanji bertemu dengan seorang seseorang gitu di jam-jam di mana sholat wajib di, e, di, di ditetapkan gitu ya sehingga berjamaah itu tidak tidak kesampaian gitu nah e, bagaimana untuk menyikapi ini karena begitu sulit gitu karena ini kan ber, ber, apa, berhubungan dengan pihak luar yang tidak mengerti apa yang menjadi kewajiban seorang Islam gitu. Iya. Hmm. Itu aja yang mohon nasihatnya. Baik. Bagaimana rezeki yang kami dapat dan bagaimana kami menyikapinya karena karena enggak apa ya kayak macam sistem tender gitu kan <laughs> nggak lihat iya. waktu gitu uh, aja. Iya, iya, Jadi baik. mungkin udah di, dimengerti. Terima kasih atas jawabannya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, tadi sudah kita jelaskan bahwa tidak ada perkara yang lebih penting ya, untuk dikerjakan oleh seorang muslim selain sholat. Ya, tadi sudah menjelaskan beberapa uh, apa namanya kedudukan yang Uh, halo, halo Ustaz Afan uh, eh, sebelumnya. Uh, mungkin mic-nya bisa lebih didekatkan karena kurang begitu jelas kami terima. Ustaz. Silakan. Oh, ya. Nah. Sudah jelas. Ya, silakan. Baik, tadi sudah kita jelaskan mengenai kedudukan sholat dalam Islam bahwa tidak ada ya kewajiban sebuah kewajiban yang paling ditekankan dan paling diutamakan ya setelah dua kalimat syahadat melainkan ibadah salat ya selain ibadah salat jadi ini adalah kewajiban terpenting yang harus dilakukan oleh seorang hamba maka janganlah ia tinggalkan karena kesibukan kesibukan kesibukan duniawi ya kesibukan kesibukan lainnya ya apa apapun itu kesibukannya ya maka hendaklah dia tinggalkan dulu dan dia mengerjakan salat kecuali hal-hal yang memang diberi uzur untuk meninggalkannya Ya seperti seorang yang sangat lapar dan dia berhasrat ya, makanan sudah dihidangkan di hadapannya, maka ini dapat dapat mengganggu sholatnya, maka dia diperintahkan untuk makan terlebih dulu. Ya, karena apabila ia paksakan untuk sholat, maka dia tidak akan bisa mengerjakannya dengan khusyuk. Atau seorang yang yang sedang ngantuk berat, yang apabila dia mengerjakan sholat, dia dia dia, dia upayakan untuk mengerjakan sholat, ternyata ia tidak bisa menahan kantuknya, maka dia hentikan sholatnya dan dia tidur dulu ini beberapa uzur yang diberikan uh, di dalam syariat Islam untuk meninggalkan sholat ya karena hal-hal tertentu yang bisa mengganggu ibadah sholat itu. Adapun kesibukan-kesibukan duniawi ya itu bisa dipending dulu ya, itu bisa ditangguhkan dulu dan kita mengerjakan sholat dulu kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan sholat. Bukankah Nabi memberikan pesan terakhir kepada kita as-salah as-salah Ya, jagalah sholat, jagalah sholat. Ya. Jadi ini adalah suatu pesan yang sangat penting ya bagi kita semua, bagi kaum muslimin. Ya, bukankah tadi dikatakan bahwa sholat ini adalah barometer amal ibadah kita. Kalau bagus sholat kita, maka bagus seluruh amal kita yang lainnya. Maka hendaklah kita tinggalkan dulu, ya kita sisihkan dulu ya kesibukan-kesibukan duniawi tadi dan kita ya bangkit untuk mengerjakan sholat. Nah, it, uh, hmm. itu bisa juga masuk dalam kategori alladzina hum an salatihim tahun, orang-orang yang lalai dari uh, salatnya, ya, orang-orang yang lalai dari salatnya. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala tadi yang kita bacakan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah ya kamu dilalaikan oleh harta-harta kamu dan anak-anak kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melakukan itu maka ia termasuk orang-orang yang merugi. Tadi sudah kita jelaskan juga ya, perkataan para mufassirin berkaitan dengan ayat ini. Maksud dari zikrullah adalah salat. Jadi barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan hartanya, dengan jual belinya, dengan ya pekerjaannya ataupun dengan anak-anaknya hingga terluput atau terlalai salat dari waktu, pada waktunya maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Ya, bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah mengatakan bersabda, "Mantaroka syai'an lillah, awadahullah bima huwa itu Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik dari. Dia tinggalkan itu karena Allah. Karena Allah maksudnya karena kita ingin melaksanakan dan menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala yaitu salat yang telah Allah tetapkan waktunya atas kaum mukminin. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kita mendengar suruhan azan, kita mendengar panggilan Allah Subhanahu wa taala, maka kita datangi dulu. Kita katakan kepada mereka yang enggak tidak mengerti atau tidak seagama dengan kita bahwa kita punya kewajiban kepada Rabb kita yang tidak bisa ditawar-tawar ya sampaikanlah ini dengan baik kepada mereka ya mudah-mudahan mereka bisa memaklumi dan memahaminya nah kalau tidak bisa maka ridho Allah tetap lebih kita utamakan daripada ridho manusia hmm. wallahu alam bishawab baik terima kasih atas jawaban yang sangat bermanfaat yang sudah disampaikan dan kita angkat dari penelpon ketiga di pagi ini ada Ibu Zahra di Bekasi silakan Bu Waalaikumsalam warahmatullahi Ya silakan ke inti pertanyaan Ibu Pertanyaan ke eh, bagaimana keadaan orang yang memakai kateter ada masalahnya. Yang bagaimana Bu? <clears throat> Eh, memakai kateter. Kondisi orangnya sedang memakai kateter. Memakai kateter maksudnya? Iya, itu uh, artinya dia uh, sering buang-buang air, jadi dari oh, begitu. dipasangi kateter gitu. Oh begitu. Karena kalau pakai pempes pun di tengah sholat uh, masih suka keluar pipisnya. Iya. Itu aja. Nah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Ustaz bisa menyimaknya. Iya. Nah. nah itu tergolong orang yang uh, uh, sakit ya, orang yang sakit yang memiliki udur. Dia terkena penyakit salisul baul ya, yaitu uh, eh, air seni yang terus terus menerus keluar. Maka dia mendapat udur. Artinya di sini adalah hukumnya disamakan dengan hukum wanita istihadah. Ya, hukum wanita istihadah yaitu berwudu setiap kali salat dan tidak perlu menghiraukan dan tidak usah menghiraukan apa yang keluar darinya ketika sholat. Nah, dia memiliki uzur. Jadi apabila seorang memiliki penyakit ini yaitu selisil baul, yaitu air seni yang terus-menerus keluar karena penyakit ya, ini adalah penyakit, dia perlu berkonsultasi dengan dokter muslim sebelum memutuskan statusnya ataupun kondisinya sebagai seorang yang sakit. Ya, karena ini tentunya juga harus uh, mendapat uh, apa namanya uh, rekomendasi dari uh, seorang dokter yang terpercaya ya, dokter mesin terpercaya bahwa dia, dia memang benar-benar sakit. Maka dalam kondisi seperti ini dia mendapat keringanan, yaitu dia cukup beruduk setiap kali hendak sholat. Ya, beruduk setiap kali hendak sholat, ya setiap kali sholat, ya, dan tidak perlu menghiraukan, ya tidak perlu menghiraukan apa yang keluar darinya, ya berupa seni, ya eh, sewaktu dia mengerjakan sholat. Wallahu alam. Ini adalah rukhsah yang diberikan kepada orang yang ya kita katakan sakit. Ya, nah berbeda dengan orang yang normal, artinya tidak sakit. Kalau keluar harinya dan ia tahu bahwasanya benar terasa ya benar-benar keluar, maka batal sholatnya dan batal wudhunya. Dia harus mengulangi wudhu dan mengulangi sholat. Hmm. Itu jika ia tidak terkena sakit ini ya, ya hmm. adalah orang, eh, dia adalah orang yang normal. Wallahu a'lam Baik, terima kasih dan kita angkat pertanyaan dari pesan singkat selanjutnya dari pendengar kita, Ibu Lala Jakarta yang bertanya, "Ya Ustaz, saya mempunyai mertua yang sudah eh, cukup lanjut usia dan banyak lupa mengenai eh, waktu-waktu uh, waktu -waktu sholat." alhamdulillah eh, setelah diingatkan dia mau, uh, beliau mau sholat akan tetapi saat ini uh, beliau tidak mau lagi sholat saya sudah berupaya untuk uh, dan sama suami sudah berupaya untuk mendakwahi beliau akan tetapi beliau faham akan tetapi tidak uh, mau untuk mengerjakan sholat apa yang harus kami kerjakan Ustaz untuk bisa memberikan nasihat kepadanya terima kasih ya tentunya mungkin ya dia uh, orang tua ini sudah terkena penyakit pikun ya ya terkena penyakit pikun sebagian orang yang pikun memang tidak mengerti lagi waktu salat ya salat maghrib dikerjakannya dua rakaat dia kira salat subuh kan begitu nah ini orang yang sudah terkena penyakit pikun pikun itu penyakit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung dari penyakit pikun ini kalau terbukti ya bahwa ia adalah orang yang pikun ya maka ya maklur dia ya diingatkan saja terus ya kalau dia ingin eh, apa namanya eh, mau mengerjakannya ya dibantu untuk mengerjakannya nah demikian nah karena dia ya, mungkin sudah masuk dalam usia pikun ya ya usia pikun nah ini mazur ya karena dia tidak memiliki akal yang sempurna lagi nah karena kewajiban sholat ini adalah orang bagi orang yang balik dan berakal berakal maksudnya berakal akal yang sempurna anak-anak juga punya akal tapi akalnya belum sempurna Nah, demikian. Nah. Baik. Baik. Nah, demikian pula orang yang kena apa namanya tadi kena pikun, ya dia madur atas kepikunannya ini, ya dengan kepikunannya ini. Tapi kalau dia belum pikun, ya maka ya nasihatilah dia supaya tetap mengerjakan solat ya sampaikan kepadanya ya apa namanya firman-firman Allah dan Rasulnya tentang kewajiban mengerjakan solat dan ancaman orang-orang yang meninggalkan ancaman atas orang-orang yang meninggalkan solat ya dengan cara yang hikmah karena ini orang tua ya Baik. Hmm. oh itu saja mungkin Allah Baik. Terima kasih jawabannya dan kita angkat dari pesan singkat kembali dari saudari Latifah di Jakarta yang bertanya, "Ya Ustaz, mohon penjelasannya saya kurang memahami dari uh, anjuran untuk sholatlah tepat pada waktunya, sedangkan di beberapa nas juga atau di beberapa uh, yang hadis yang menjelaskan bahwasannya tundalah sholat zuhur ketika matahari terik sampai meredupnya bagaimanakah uh, yang dimaksud dengan tepat waktu itu diukur dari jam atau bagaimana? Apakah ada juga hal-hal lain yang membolehkan kita untuk menunda sholat? Terima kasih Ustaz. Ya, baik. Uh, sholat itu pada uh, perintah sholat itu pada asalnya harus dikerjakan dengan segera. Karena yang namanya al-amru ya, yak tadi al-faur. Perintah itu menuntut ya, harus dikerjakan dengan segera. Itu kaidah dalam usul fikih ya, al-amru yastadil faur. Ya satu kewajiban, ya, satu perintah ya harus dikerjakan dengan segera. Tidak boleh ditunda-tunda. Ya, misalnya seorang berkata kepada budaknya, atau majikan berkata kepada budaknya, ambilkan aku air, iskidima'an. Kemudian si budak baru mendat atau si pelayan itu baru memberikannya air ya besok hari maka ia tidak terhitung ya, ya orang yang melaksanakan perintah majikannya atau majikannya pasti marah kepadanya dan ia termasuk orang yang dicela. Jadi perintah sholat itu pada asalnya harus dikerjakan alal khur dengan segera jangan ditunda-tunda. Ya tidak boleh ditunda-tunda sampai sampai sampai akhir waktu atau bahkan sampai keluar waktu. Jadi kita diperintahkan untuk sholat salatu fi awali waktiha di awal waktunya kecuali ada udur-udur yang menyebabkan kita mengakhirkannya ya misalnya satu ya pada waktu terik matahari pada siang hari di mana boleh kita untuk ibrat uh, eh, al ibrat ya yaitu mengerjakan salat hingga waktu atau suasana ataupun cuaca agak dingin atau memang dianjurkan untuk dikerjakan di akhir waktu ya atau ditekankan ataupun di, ya, disunahkan ataupun disukai dikerjakan di akhir waktu seperti sholat isya ya kalaulah aku tidak memberatkan umatku kalaulah bukan karena akan memberatkan umatku ya misalnya aku perintahkan mereka untuk mengakhirkannya yaitu sholat isya ya nah demikian nah selain itu ya harus dikerjakan pada waktunya dan jangan ditunda-tunda hingga akhir waktu ya karena dapat menyebabkan ia mengerjakannya di luar waktu nah demikian nah, jadi hendaklah dikerjakan di awal waktu. Janganlah ia menunda-nunda seperti orang-orang munafikin yang baru ia mengerjakan sholat ketika matahari akan terbenam. Dan mereka pun sholatnya dengan sholat paku ayam. Nah ini adalah ciri-ciri orang-orang munafikin. Nah, wallahu alam. Baik. Terima kasih jawabannya dan satu pertanyaan terakhir untuk pagi ini Ustaz ya di kesempatan uh, masih dari pesan singkat. Ya Ustaz, uh, bagaimanakah apabila ada orang yang tidak sholat Kemudian ketika kita berikan nasihat dan ajakan untuk uh, sholat, dia berdalih bahwasannya saya belum bisa sholat karena belum ada keikhlasan di dalam mengerjakannya dan masih uh, dalam da, dan masih suka bermaksiat sehingga percuma saja katanya untuk bisa sholat. Bagaimana Ustadz menanggapi hal ini dan bagaimana upaya atau nasihat yang bisa kita uh, berikan kepadanya yang terbaik? Jazakallah khairan. Ya, ya tentunya ini adalah orang jahil ya. Orang jahil dia tidak mengerti ya eh, kedudukan sholat di dalam Islam, ya dia tidak mengerti uh, apa yang seharusnya ia lakukan, bagaimana kedudukan sholat di dalam Islam, maka ia orang ini perlu nasihat. Orangnya perlu peringatan dan perlu nasihat, diberikan peringatan dan nasihat kepadanya, disampaikan hujah kepadanya, dalil-dalil yang menjelaskan tentang wajibnya sholat ini atas setiap orang tanpa ada alasan apakah dia ya masih uh, dalam kondisi apa namanya kita katakan maksiat atau fasik atau siapapun sholat tetap harus dikerjakan oleh siapa saja yang mengaku muslim yang telah bersyahadat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Nah, itu alasan ya yang dibuat-buat oleh sebagian orang jahil untuk menghindar dari ibadah sholat sama seperti haji misalnya ya. Ya, ibadah haji ada sebagian orang yang sudah mampu tapi membuat apa namanya ngadakan alasan yang dibuat-buat seperti misalnya belum dapat panggilan ya wah nanti susah konsekuensinya dan lain sebagainya ya. dan percuma katanya pakai lobby disebut Pak Haji tapi masih ya apa namanya masih keluar masuk diskotik atau dan lain sebagainya nah ini alasan-alasan yang dibuat buat ya lebih cenderung kepada mengikuti hawa nafsu ya seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam firman Allah yang kita bacakan tadi ya ya wa mimba min mimba min ba'dihim pun maka akan datang nanti sudah mereka pengganti yang jelek itu eh, generasi-generasi uh, penerus yang jelek ya kerja mereka adalah adhaus salah watabahus syahwat kerja mereka adalah meninggal menyia-nyiakan ya dan mengikuti syahwat menyia-nyiakan dan mengikuti syahwat seperti perkataan-perkataan yang ya kita dengar tadi alasan-alasan yang kita dengar tadi yang kita apa namanya yang kita dapatkan tadi Ya seperti dia mengatakan, wah aku masih fasik, aku masih kotor, aku masih begini dan begitu. Dan tidak ada alasan dia tetap harus mengerjakan sholat bagaimanapun kondisinya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir kita di pagi ini. Kami ucapkan terima kasih atas keluangan waktu dan pembahasan yang Ustaz sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di kesempatan yang akan datang Ustaz ya. Nah, dan untuk uh, selanjutnya kami uh, persilakan untuk Ustadz menutup kajian kita dengan kesimpulan akhir. Dan demikian Khonifuddin Rahimani wa rahimahumullah jami'an ya kita telah membahas mengenai uh, dosa besar yang keempat yaitu meninggalkan salat ya uh, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya telah uh, menjelaskan kepada kita mengenai uh, pentingnya kewajiban sholat ini, ya tentang agungnya kedudukan sholat ini, ya bahwa sholat ini merupakan wasiat terakhir yang dipesankan oleh Rasulullah SAW uh, eh, kepada umatnya, as-salat, as-salat, jagalah salat dan jagalah salat. Ya, maka dari itu bagi kita yang cinta kepada Rasulnya, yang cinta kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hendaklah melaksanakan wasiat beliau itu. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah jika kamu cinta kepada Allah maka ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah dan laksanakanlah wasiat terakhir beliau yaitu as-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum. Jagalah salat dan jagalah salat ya dan jagalah hak-hak hamba sahaya kalian. Demikianlah mudah-mudahan kita menjadi hamba yang uh, bisa melaksanakan ya wasiat uh, junjungan kita, kekasih kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan salat sebagai qurratul ain, sebagai penyejuk, penyenang, ya pembahagi, pembahagia hati kita semua. Nah demikianlah eh, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Qul ولسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم